Tapi ya, bismillah. Poin yang berikutnya adalah ta'addudul khobar. Yaitu berbilangnya khobar. Maksudnya adalah khobar datang lebih daripada satu. Padahal secara asal khobar itu asalnya hanya satu. Satu mubtada pasti akan memiliki satu khobar. Itu secara asal. Namun terkadang ada poin yang dimana khobar itu bisa melebihi jumlah mubtada'nya. Seperti dicontohkan di sini, Torikun Muhandisun Adibun. Torik itu adalah seorang insinyur dan adalah seorang yang beradab. Ya. Adibun di sini adalah khobar yang kedua. Tariqun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Jelas. Dan muhandisun khobaru awwalin, khobar yang pertama. Marfu'un yang dia itu dibaca rofa dan tanda rofa-nya itu dengan dhammah adibun khabarun tsanin marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma. Wa mislu qawli ta'ala dan seperti perkataan Allah wa mislu qaulillahi ta'ala dan seperti perkataan Allah azza wa jalla wa huwal ghafurul wadudu zul arsyil majidu fa'alul lima yuridu. Di sini huwa dhamirun mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Huwa di situ sebagai mubtada al-ghafuru itu sebagai khobar yang pertama. Al-wadudu itu sebagai khobar yang kedua. Zu, karena dia adalah asma'u sita, adalah khobar yang ketiga. Tanda rofaknya dengan wawu. Al-arshi mudofun ilai. Al-majidu sebagai khobar yang keempat. Fa'alun itu khobar yang kelima. Ini bagi yang mengatakan khobar bisa berbilang. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya khobar itu tidak bisa berbilang. Kalau didapatkan khobar lebih daripada satu, maka pasti khobar yang lebih itu memiliki mubtada yang dihapus, yang dibuang, yang mahzuf. Itu sebagian para ulama mengatakan seperti itu, para ulama nahu. Mereka mengatakan khobar itu nggak mungkin bisa berbilang melebihi kapasitas melebihi mubtada'nya. Paham? Sehingga kalau misalkan didapatkan ada khobar yang lebih daripada satu, maka pasti di situ ada mubtada yang ditakdirkan. Seperti contoh tadi, wahwal gofuru al wadudu. Berarti di situ ada takdir wahwal wadudu wa huwa zul arsy wa huwa fa'alun. Itu takdirnya seperti itu. Ya. Kan wa huwal ghafuru, al ghafuru jelas sebagai khabarnya huwa. Kemudian al wadudu itu kalau kita menganggap khabar boleh berbilang berarti jelas dia sebagai khabar kedua. Namun kalau tidak maka berarti dia adalah khabar milik mubtada yang dihapus takdirnya huwa. Wa huwa al-wadudu. Kemudian zul arshi. Berarti di situ ada takdir wa huwa zul arshi. Ya, memang ini ada khilaf dari di antara para ulama nahwu apakah Kemudian at-tartibu bainal mubtada'i wal khabari. Hukum asalnya ya mubtada itu datang lebih dahulu dan khabar itu datang lebih terakhir. Itu hukum asal. Paham? Hukum asal mubtada itu datang lebih dahulu, setelah itu baru khabar. Itu hukum asalnya. Ya. Namun nanti ada di mana keadaan yang keluar dari hukum asal. Yaitu apa? Khobar dahulu baru mubtada. Dan itu perkara yang sering terjadi. Sebagaimana hukum asalnya, khobar itu terletak setelah mubtada. Itu hukum asal ya. Setelah mubtada itu khobar. Bersambung langsung. Namun terkadang antara mubtada dan khobar itu dipisah dengan sebuah pemisah atau beberapa pemisah. Itu bisa seperti itu. Jadi tidak disyaratkan ya. Setelah mubtada itu pasti langsung khobar itu enggak syarat. Memang asalnya setelah mubtada itu langsung khobar itu secara asal. Namun tidak syarat pasti selalu seperti itu karena hukum asalnya tidak harus seperti itu. Terkadang ada di mana yang kita dapati setelah mubtada justru bukan khobar. Khobar itu nanti datangnya terakhir. Ya, khobar itu datangnya terakhir. Seperti sautul bulbuli jamilun Ya. Sautul bulbuli jamilun. Suara burung bulbul itu ya sangat indah, adalah indah. Ya, setelah mubtada, setelah sautun itu yang ada mudhof ilaih. Baru khobar. Jadi asalnya memang seperti itu. Asalnya itu mubtada dulu baru khobar. Sebagaimana hukum asal setelah mubtada itu khobar. Namun tidak harus antar mubtada dan khobar itu bersambung langsung nggak harus. Terkadang ada pemisahnya. Ya, terkadang ada pemisahnya. Antara mubtada dan khobar itu bisa jadi ada pemisah. Sekarang dikatakan oleh beliau takdimul khobari wujuban. Mendahulukan khobar yang hukumnya wajib. Tempat yang pertama, idza kana al-mubtada'u nakiratan ghairu muqayyadatin wal khabaru shibhu jumlatin. Apabila mubtada'nya berbentuk isim nakirah namun tidak diikat, tidak muqayyad, tidak terikat dengan sesuatu apapun setelahnya. Ya, tidak di, diberikan sifat. Muqayyad di sini bisa dimaknakan tidak diberikan sifat oleh isim setelahnya. Dan khobarnya berbentuk syibhul jumlah. Seperti fil qafasi fil qafasi asadun. Fil qafasi di sini adalah syibhul jumlah sebagai khobar yang didahulukan. Asadun adalah mubtada yang diakhirkan. Ya. Fasibul jumlati fil qafasi fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun wujuban wal mubtada'u asadun. Ya, mubtada'nya itu adalah asad. Amma idza kanatin nakiratu muqayyadatan jaza taqdimuha wa jaza taqdiruha. Adapun apabila isim nakirahnya itu muqayyada, itu terikat atau diikat dengan suatu sifat atau diberikan naat setelahnya maksudnya maka boleh mendahulukan mubtada dan boleh mengakhirkan mubtada maksudnya isim yang nakiro itu itu boleh diakhirkan dan boleh didahulukan seperti Tobi bun mahirun fil fasli ya bun mahirun fil fasli tabib dokter yang mahir tersebut fil fasli berada di dalam kelas. Ya, fatabibun huna nakiratun muqayyadatun bisababil wasfi ba'daha. Maka tabib di sini adalah isim nakira yang dia itu muqayyada diikat dengan sebab adanya sifat setelahnya. Liza oleh karena ini jaza takdimuha wa jaza ta'khiruha ala annaha mubtada'un. Oleh karena ini boleh mendahulukan isim nakiro tersebut dan boleh mengakhirkannya. Jadi boleh dikatakan Tobi bun mahirun fil fasli atau fil fasli bun mahirun. Dia nakiro namun dia diberi sifat setelah setelahnya. Jadi enggak mutlak yang namanya nakiro itu, isim nakiro itu ketika menjadi mubtada, khobarnya sibul jumlah, pasti selalu diakhirkan itu enggak mutlak. Perinciannya adalah kalau nakironya tidak diberi sifat, maksudnya tidak ada naat setelahnya, maka hukumnya wajib diakhirkan. Namun apabila nanti dia isim nakiro, namun diberi sifat oleh kata setelahnya, Maksudnya diberikan naat oleh kata setelahnya, maka hukumnya adalah bebas. Boleh mubtada didahulukan dan boleh mubtada itu diakhirkan. Tapi syaratnya ketentuannya tetap satu ya. Khobar berbentuk syibhul jumlah. Apa? Khobarnya berbentuk syibhul jumlah. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana al-mubtada'u mustamilan 'ala dhamirin ya'udu al khabari. Apabila mubtada mengandung domir yang kembali kepada khobar. Ya. Apabila di dalam mubtada itu mengandung domir yang domirnya itu nanti kembali kepada khobar. Karena yang jelasnya domir itu pasti harus dikembalikan ke belakang. Kalau nanti mubtada'nya didahulukan, mau kembali kemana domirnya? Ya, maka mubtada di situ wajib diakhirkan agar kandungan domir yang ada pada mubtada itu bisa dipulangkan kepada khobarnya. Seperti fil jami'ati suha di Jamia yaitu fakultas universitas suha itu memiliki roisnya yaitu mudirnya atau pemimpinnya ya wala yasihu akhara al khabaru dan tidak boleh khobar itu diakhirkan Watakulu dan engkau katakan roi suha fil jami'ah. Ya. Pemimpin atau roisnya yaitu kepala sekolahnya atau kepala dari sebuah fakultas tersebut, universitas tersebut fil jami'ah itu berada di dalam universitas. Itu enggak bisa karena domirha itu ndak bisa kembali Ke belakang. Ya tidak bisa kembali ke belakang karena tidak ada kata yang lain lagi gitu. Nah, ketika mubtada'nya mengandung domir, maka khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhir diakhirkan. Dan ketika mubtada diakhirkan dengan tujuan agar domir yang ada pada mubtada bisa kembali kepada khobar. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya Idza al-khabaru min al-asma'i allati laha as-sadaratu fil kalami ka asma'il istifham. Apabila khobar itu berbentuk isim-isim yang memiliki hak untuk terletak di awal kalam. Ya, isim-isim yang memiliki hak untuk terletak di awal kalam seperti isim istifham. Ingat ya, dikatakan isim istifham, bukan huruf istifham. Karena sesuatu yang digunakan untuk bertanya itu bisa berbentuk isim, namanya isim istifham dan juga bisa berbentuk huruf, huruf istifham. Nah, di sini yang diinginkan adalah yang isim istifham. Kalau huruf jelas nanti dia nggak punya i'rab. Kalau isim dia punya i'rab. Nah, i'rabnya nanti kalau dia berbentuk isim istifham kalau terletak di awal kalam maka dia nanti di, dianggap sebagai khobar yang wajib didahulukan. Seperti mata al-imtihanu. Kapan ujian itu? Atau ainal al-adlu. Di mana keadilan itu? Ya, mata dan aina ini termasuk isim istifham atau kaifa ya kaifa itu termasuk juga isim istifham kaifa haluk ya kaifa di situ sebagai khobar yang muqaddam haluka di situ sebagai mubtada yang muakhor ini tiga tempat yang pertama yang khobar itu wajib didahulukan atas mubtada'nya yang ke tempat yang keempat ya, anak tambahi tempat yang keempat apabila mubtada dibatasi dengan illa atau innama. Ya, mubtada dibatasi lafadznya dengan menggunakan illa ada watul istisna atau innama seperti ma fil madrasati Ini tempatnya. Ketika mubtada dibatasi penggunaan lafadznya menggunakan illa atau innama. Seperti ma fil madrasati illal mudarrisuna. Tidak ada yang berada di dalam sekolah illal mudarrisun kecuali para mudarris, para guru. Banyak guru di situ ya, jamak muzakkar salim atau innama fil madrasati al mudarrisun hanya saja yang berada di dalam madrasah dalam sekolah itu adalah para guru nah di sini al mudarrisuna adalah mubtada yang wajib diakhirkan kenapa karena penggunaan lafadznya terbataskan dengan lafadz illa ataupun innama padahal dia bukan nakiroh tidak mengandung domir juga, harusnya kan hukumnya berada di awal. Karena dia berbentuk isim ma'rifat ya. Tapi karena berhubungan ada illa sama innama, maka mubtadaknya ini wajib diakhirkan. Ya, mubtadaknya ini wajib diakhirkan. Idza kana al-mubtada'u mahsuran bi illa au innama. Apabila mubtada lafat dia nanti itu terbataskan dengan illa atau innama. Maksudnya dibatasi mubtada ini dikecualikan kemasukan lafat illa atau innama. Yang hmm. mana kedua-duanya sama ya, ada watul istisna untuk bermakna pen, apa ini pengecualian jadi apabila mubtada'nya nanti kemasukan illa atau innama, itulah kalau bahasa ringkasnya. Ada sebuah mubtada, ada sebuah susunan kata yang terletak di awal kalam. Namun awal kalam kata ini kan harusnya mubtada khobar. Paham ya? Apabila isim terletak di awal jumlah isim ma'rifat berarti harusnya kan dia sebagai mubtada dan setelahnya harusnya ada khobar. Namun karena dia kemasukan illa, maka mubtada'nya harus diakhirkan. Tinggal kalian lihat nanti ketika praktek misalkan dapat, lo ini di awal kalam. Harusnya kan ada mubtada, ada isi ma'rifat berarti dia itu sebagai mubtada'nya. Namun kalau ada illa atau ada innama, maka di situ pasti ditakkid mubtada itu wajib diakhirkan. Seperti ma fil madrasati illal mudarrisun. Tidak ada yang berada di dalam sekolah kecuali al-mudarrisun. Aslinya seperti ini nih. Al-mudarrisuna fil madrasati. Guru itu berada di dalam sekolah. Mahfum. Namun di sini kita ingin membuat lafat yang jangan pernah dipahami ada yang lain lagi gitu. Tidak ada murid di situ, hanya guru itu pun gurunya guru laki-laki al-mudarrisun. Ya. Tidak ada guru perempuannya, tidak ada murid di dalam sekolah yang ada hanya para guru laki-laki saja. Maka dibuatkanlah konteksnya ma fil madrasati illal mudarrisun. Tidak ada satupun yang berada di dalam sekolah kecuali hanya guru laki-laki. Jadi di situ nggak mungkin kita ambil kesimpulan ada guru perempuan, ada murid, itu nggak akan ada semuanya. Cuman guru laki-laki saja yang berada di dalam sekolah. Asalnya kan kalau kita baca nanti al-mudarrisuna fil madrasah. Ya, guru itu berada di dalam sekolah jelas ini sebagai mubtada, al-mudarrisun sebagai mubtada isi ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Nah, namun nanti kalau ingin masukkan ilah, kalian ingin masukkan ilah, paham? Untuk menunjukkan makna hasar, makna keterbatasan. Tidak ada lagi yang lain di dalam sekolah itu kecuali hanya kami saja sebagai guru laki-laki maka caranya mubtada'nya itu susunannya harus kalian akhirkan. Sehingga dibuatlah konteks ma fil madrasati ma harfu nafiyin. Fil madrasati nanti sebagai khabar yang muqaddam. Illa harfu istisna atau adawatul istisna al mudarrisuna nanti sebagai khabar eh, mubtada mubtada'nya. itu empat tempat di mana muftada itu wajib diakhirkan. Yang berikutnya, jawazu takdimil khobari wa ta'khiruhu. Bolehnya mendahulukan khobar dan mengakhirkan khobar. Jadi ini hukumnya boleh sekarang boleh khobar dulu atau mubtada dulu ya khobar dulu baru khobar eh baru mubtada atau mubtada dulu baru khobar itu boleh yang pertama idza kana al mubtada ma'rifatan kalau mubtadanya itu berbentuk isim ma'rifat ya kalau mubtadanya itu berbentuk isim isim ma'rifat Dan khobarnya berbentuk syibhul jumlah seperti fil qafasi al-asadu. Al-asadu fil qafasi. Fal asadu mubtada'un marfu'un wa khabaru syibhu jumlatin fil qafasi fil misalaini ala haddin sawain. Ya, pada dua contoh ini dengan ke apa ukuran yang sama. Maksudnya boleh didahulukan dan boleh diakhirkan. Ya, fil qafasi al asadu boleh atau al asadu fil qafasi juga boleh. Tapi syaratnya tadi mubtada'nya berbentuk isim ma'rifat. Yang kedua, iza tasawa al-mubtada'u wal khabaru fi darajati ta'rif. Diperhatikan. Apabila mubtada dan khobar itu tasawa, itu sama. Ya. Fi darajati ta'rif dalam keadaan ma'rifat, sama-sama ma'rifat. Mubtada'nya ma'rifat, khabarnya ma'rifat. Maka di situ boleh didahulukan khabarnya. Seperti Rasulullah khairul anami. Ya, Rasulullah adalah sebaik-baiknya makhluk. Paham? Rasulu mubtada ma'rifat. Tanda ma'rifatnya karena mudhaf kepada isim ma'rifat setelahnya. Khairu sebagai khobar juga ma'rifat karena dia mudhaf kepada isim ma'rifat setelahnya. Nah, di sini boleh ditukar boleh dikatakan khairul anami Rasulullah. Tapi bukan berarti khairul nanti di sini sebagai mubtada, bukan. khairul sebagai khobar yang didahulu didahulukan. Ya. Rasulu sebagai mubtada yang diakhirkan. Jadi ini hukumnya boleh kalau khobar eh, mubtada dan khobar sama-sama dalam keadaan makrifat. Sehingga mau kita dahulukan mubtada'nya ya boleh, mau kita akhirkan mubtada'nya juga ya boleh, hukumnya boleh. Yang ketiga, anak tambahin. apabila mubtada berbentuk isim nakiro namun disifati oleh kata setelahnya. Maksudnya diberikan naat dengan kata yang setelahnya. Apabila mubtada'nya berbentuk isim nakiro. Mubtada ya. Namun dia disifatkan dengan kata yang setelahnya. Maksudnya setelahnya itu ada naat. Itu yang dimaksud dengan sifat. Seperti rojulun karimun fil masjidi atau fil masjidi rojulun karimun. Sini bebas. Mau mubtadaknya didahulukan, khobar diakhirkan, atau khobar didahulukan, mubtada diakhirkan. Tapi syaratnya satu tadi. Mubtadaknya harus nakiro yang diberi sifat dengan kata setelahnya. Jadi setelahnya itu ada naat mubtada itu sebagai man'ut juga. Rojulun adalah isim nakiroh, namun disifatkan dengan kata karimun. Jelas? Karimun nanti sebagai naat. Fil masjidi itu sebagai khobarnya berbentuk sibul jumlah. Atau kita balik, khobarnya didahulukan. Fil masjidi rojulun karimun. Di dalam masjid itu ada laki-laki yang mulia. Baik, kalau tidak ada, Anda cukupkan dulu. Pertemuan berikutnya nanti persiapan kita masuk dalam huruful jari. Baik ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik